Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai airport, pulang lagi. Karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu tiga minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Jadi yang pertama amalannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Kumaha damang. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin berselawat kepada Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad saya diberi judul ceramah amalan-amalan apa tadi amalan-amalan supaya istri ikhlas suami poligami ya. Ada ditulis. Oh enggak ditulis di baleho, biasanya ditulis. Amalan-amalan penolak musibah. Hadir bersama kita Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita bersama, sahabat saya, guru saya, Ustadz Jujun Junaidi. Mudah-mudahan dipanjangkanlah umur badan sehat para habaib, alim ulama, ajengan, kiai, tuan guru, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dijauhkan dari segala musibah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja segala kesempitannya diberikan ke lapangan walikulli hammin faraja segala kesusahannya diberikan kebahagiaan warazaqahu min haitsu la yahtasib diberi solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ini sekarang banyak yang dadanya sempit kenapa karena takut corona banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai airport, pulang lagi. Karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu tiga minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan. Maka alatnya ini sedang dibeli, maka jamaah umroh di stop dulu sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman. Karena tangannya itu dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit. Kemana-mana pakai penutup mulut masker. Harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta. Tapi jamaah pagi ini tidak ada yang takut bersalaman. Tangan saya hampir copot tadi ditarik. Tidak ada yang takut cipika-cipiki. Saya ditarik-tarik, dipeluk. Ini nampaknya jamaah memang siap mati. Bukan, tapi tingkat tawakal dan berserah dirinya kepada Allah sudah putus. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu Yang gak suka lagu diam-diam aja. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang mau panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google. Saidul Istighfar. Enter. Pilih image, gambar, print. Baca. Jadikan sebagai wallpaper, desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Ya nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang gak berdosa itu cuma tiga. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur, sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi, sudah akil balik. Yang ngaku gak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor tiga. Rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat penanya. Catatan amalnya tidak berjalan. Dari tiga orang semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak. Baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin na'im hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai mimpi akil balik. Anil majnun hatta yafik. Orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zohir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar satu kali? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar satu hari kata Nabi mi'ata marrah. Seratus kali sehari. Istighfar Nabi seratus kali. Ini dua puluh. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri. Karena kiri untuk cebok. Eh ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang penting niatnya ba, baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus. Yang mau pakai tangan kiri juga mubah. Tidak sampai kepada haram tapi pakai adab-adab baik. Tiga-tiga, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar tiga kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada tiga. Yang pertama, An-nadamu fil qalbi menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat. Tetap juga dalam dosa, silakan neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita. Dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang sudah dilihat malaikat maut. Cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut Ustaz? Tuyul aja takut. Mau ngelihat malaikat maut. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus mandi taubat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi taubat. Gimana mandi taubat Pak Ustadz? Seperti mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz karena kata dokter kena rematik nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa. Kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 tepat 15 menit obat yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Yang akan saya sampaikan ini empat obat kali 15 menit 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kita masuk obat yang kedua. Tapi yang paling bagus mandi tobat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat yang pakai usolli. Yang enggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati al bubu tempat niat adalah ha? hati. Maka dalam hati saja. Allahu akbar. Eh, Ente sholat nggak pakai niat? Dalam hati guys. Urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama ba, sama-sama baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu Akbar kabiro Pak Ustaz. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya. Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id Pak Ustaz. Terus pakai apa? Belum hafal, baru taubat. Langsung aja Al-Fatihah. Karena bacaan iftitah itu hukumnya sun, sunat. Tapi jangan lupa tetap hafal. Langsung Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata tidak sah salat liman lam yakra bi Fatihatil kitab kalau Fatihahnya tidak betul, Fatihah benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak orang sekarang baca Fatihah satu nafas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca Fatihah ketika jahar, Begitu juga lah baca Fatihah ketika sir. Ini banyak ketika jahar kalau ada orang banyak apalagi dia sholat berjamaah. Masya Allah tabarakallah. Oh tisu. Di beberapa tempat kadang kalau saya ceramah dikasih kertas tulisan. Waktu lima menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah ustadz itu tidak berminyak. Tuh syuting. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah Ustadz putih. Jangan sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya Ustadz sesat, mukanya hitam. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor, apa bisa minta ampun kepada Allah? Enggak bisa. Maksud, maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi, ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa? Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita nggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, nggak apa-apa. Kan itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit. Boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak. Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan. Tanamkan dalam hati. Ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati, jangan ngomong. Aku minta maaf ya. Tiada maaf bagimu. Kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku ya nggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka bencana musibah ini apapun namanya adalah beristighfar minta ampun taubat nasuha. Nasoha artinya menyambung yang putus. Nasoha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya. Betul. Sarang lebah itu bercampur ada lilinnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emak lebahnya. Maka dicampur semua, itu makanya kadang rasa leb, madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur di blender biar banyak. Akhirnya disaring, Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha. Maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis. Tapi bercampur dengan yang pahit-pahit. Buang lilinnya. Buang sarang lebahnya. Buang anak lebahnya. Maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat pagi-pagi sudah terasa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz jangan heran di sini nggak pakai gula. Makanya nggak banyak yang kena diabetes meletus. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Amin. Makanannya segar-segar, daun-daun muda segar-segar, daun kemangi, daun apa kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya ada daun muda, berhenti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana tadi ceritanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Nabi yang tidak ada silap salah dan dosa seratus kali, maka kita mestinya lebih banyak daripada seratus kali. Saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz. Kalau ngitung pakai tangan cuma tiga tiga enam enam sembilan sembilan tiga tiga enam enam sembilan sembilan. Lebih daripada itu error. Gimana cara ngitungnya? Pakai tasbih. Di Madinah ada tasbih satu meter panjangnya. Seribu. Repot Pak Ustadz bawa tasbih. Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Letakkan di ujung jari seperti cincin, astagfirullah. Tapi pelan-pelan, ini banyak juga saya lihat. Seratus, dua ratus, seribu. Begitu udah seribu langsung dipoto, langsung upload. Alhamdulillah udah seribu. Bukan itu tujuannya. Bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara. Allahu, Allahu, Allah. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm, Saya dengarnya jauh. baru. ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustadz. Rupanya suaranya ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah Man salla alaiya salatan Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Sallallahu alaihi biha asra Allah kirimkan sepuluh kebaikan, kebaikan, kebaikan khuttat anhu asara sayiat ditutupi sepuluh silap dosa dan kesalahan warufi'at lahu asyara darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan maka cara yang kedua untuk menolak bala musibah wabah virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat solawat banyak-banyak solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik al-Khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratin mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat. Dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insya Allah. Dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba, sabu-sabu, putau, lem kambing. Hmm. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah, Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka Fatardo, apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad Allah kalau sudah berjanji Allah tidak ingkar janji inna tuh tuhliful Miat, doa kita ditolak Allah zikir kita belum tentu diterima Allah taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar belum tentu dapat haji mabrur tapi solawat pasti diterima Allah satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat Solawat.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 Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising. Saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam. Karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara. Karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam. Eh, dia sukanya diam. Biarin aja. Jangan dia diam malah dibisikin. Allahumma sholli ala sinamu. Itu namanya ngajak kelahi. Betul. Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. Lima selawat. Ada lima selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 Tanya Jawab Solat. Nah ujung-ujungnya jual buku. Bisa didownload gratis dalam bentuk PDF print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh. Karena itu bagian dari doa dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ini ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersinggung. Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelai. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelai yang ketawa yang nggak sholat. Mereka di luar lagi main gaple, lepak kepala enam. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil a dan mil u Wah, masih solid kita. Rabbana lakal hamdu mil samawati sifat bagi hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati hal dari hamdu. Ada irobnya. Yang penting belajar bahasa Arab. Dua-duanya benar. Yang nggak benar, Rabbana lakal hamdu mil is. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya kalau bangun dari ruku mengajarkan, "Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ul ardi wa mil ma min ba'du." Eh, yang ini beda dia baca. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Manil qail. Manil qail. Siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdan hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Siapa yang baca doa itu? Gak pernah kuajarkan. Sahabat angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat Abu sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun bid'un, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi dzikri ghairul ma'zur fi salah ma lam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan sun sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai solawat yang selalu saya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara, bukan senang. Tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Enggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah Muhammad, umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas kanamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali pak, salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad sabilillah hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah Malaikat mencatat dia jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Pulang nggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi. Jahat, jahat, jahat, jahat, jahat. Kalau udah selesai, Bu, pulang. Minum kopi sebentar, boleh. Kasih gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai di masjid, sholat. Allahu Akbar. Teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang po polos. Tengok nih polos. Hmm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak berso bersolawat. Maka sudah bersolawat. Tulis itu bagus di grup-grup di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Eh ada satu komen, Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu. Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Eh ada satu. Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insya Allah. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra. Allah berikan dia ke sepuluh kebaikan, anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat sepuluh dosanya dihapuskan, hutat digugurkan, hutat ditutupi. Warufi'at lahu asara darajat dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat. Makanya dinaikkan derajat mereka. Solawat. Langsung. Katanya Pak Ustadz kalau derajat kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai dua? Anak tangganya lebih 10. naik derajat. Dua kemungkinan. Karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa dikatakan? Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak masuk, tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami, Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini ini, ini bagus karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang badan sehat bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda. Dar rumah Bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania dibangun oleh Raja Hasan II dan perempuan dibuat di atas. Laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia insya Allah. Cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, Masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi majlis yang tidak diisi solawat majlis itu menjadi majlis antana jifah, Majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat Majlis kita ini menjadi majlis bangkai busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan sholat, sholawat. Khotib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, Ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya. Sayyidu, pemimpin. Waladi Adam. Semua anak cucu keturunan Adam. Aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah. Allahumma salli ala Muhammad. Eh salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah mari kita dengarkan bersama yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abdul Somad, LC, MA, sedikit lagi almarhum. Gitu deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting lawan. Istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga. Sodakatus sirri tadfa'u tatasui. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek mati buruk, musibah, malapetaka, dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Ah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2000. Aduh sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayroha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya dia nyumbang. Turun ayat Intu qridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah satu kilo. 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal 40 aja ambillah. 250 ribu pak, satu kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri, nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. Satu kilonya korma ajwa 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli mantasabbaha siapa yang pada waktu paginya makan tujuh butir korma ajwa maka dia tidak diganggu setan tidak bisa kena sihir santet dan tidak kena racun makan tujuh butir pagi nah itu satu hari siapa yang nggak percaya hadis ini besok pagi makan tujuh butir habis itu cari dukun santet aku udah makan ah santet santet santet santet Mohon maaf Kiai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Syakban ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah ya. Datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin tiga kali. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم dua kali lagi Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Sadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mie, hon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret tiga hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis dia tanya, e, Asiawi, Asiawi maksudnya orang Asia. Hmm, dia curiga saya, dia susah membedakan saya dilihatnya seperti seperti Eropa kan. Terus dia, terus dia, terus dia tanya, anta Asiawi, anta Janub Syarq Asia, Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia, Iya, Indonesia wala Malaysia wala Thailand Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand. Nah, Indonesia, tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sendal jepit. <laughs> Krisis moneter. 97, 98. Ketika itu harga 1 dolar 20 ribu. Susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon dia kasih miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, empat kali Ramadan gak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa. Karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya karena banyak minyak. Digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin. Sama seperti kita susah. Tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Ma'idatur Rahman. Ma'idah meja makan. Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap tiga hari tukar menu. Tiga hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma dua kali saja. Satu, dua. Satu, dua. Seperempat, seperempat, seperempat, seperempat, seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya dua kilo. Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga, ikan. Ikan-ikan besar. Ikan bolti namanya. Ikan besar. Oh, koknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka bencana musibah virus ini, banyak-banyak ber banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram di sujud terakhir tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa direquest. Gak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu. Ya Allah matikan aku, matikan. gak ya bisa. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping. Rupanya polisi. Ruh, ruh, ruh, ruh, ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Insya <laughs> Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sodakoh. 10 menit terakhir. Jam 11 kurang 15 habis waktu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya ini berkualitas. Saya bertanya pertanyaan, jangan lagi ditanya, Ustadz dunia ini bulat apa peta? Apa ini? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal so. Amal soleh. Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah Pak Kuannya siapa? Apa ini pertanyaan-pertanyaan? Empat, La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang beramar Watan Watanhauna anil mongkar. Larang orang berbuat mongkar. Jangan cuek, jangan diam. papa Papa, papa, papa, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Hamil, bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu. Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini eh, sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang dia tidak menzolimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zolim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mung. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang... Tadi dia nih. Oh, diupload di internet. La ta'murunna nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yushikanna ayyab'athallahu 'alaikum iqawan kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, aku khawatir kata Rasulullah akan dikurung, diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi termasuklah pengajian ini ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi mongkar Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Saman nggak jelas, dua kemungkinan. Telinganya budek atau sound sistemnya rusak. Tapi Masjid Al Hasan nih sound sistemnya dari tadi. Itu yang buat saya semangat. Papa Papa Papa Papa Papa Ada kadang sound system itu kita ceramah enggak jelas suaranya. Mari kita pakai echo, Yang pakai echo itu nyanyi dangdut, bukan ceramah ini mantap mikrofon. Ada pula mikrofon putus-putus. Baru awal assalamualaikum. Ini mantap luar biasa. Sound sistemnya mantap. Jamaah belakang nggak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi. Lalu kemudian ada lampu terang benderang. Jamaah ada di atas, ada di bawah, bagus. Cuman cuaca memang agak panas. Kipasnya ada, cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga rupanya. Mantap. Kanan kiri ada, atas ada. Cuman lam, di jalannya agak lambat geraknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut Kok Ustadz Soman nggak ada nyebut yang empat tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nggak sama dengan mu'i Ustadz? Berwudu Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudhu? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan mu'i. Orang saya anggota komisi fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama satu bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak tangan. tanah. Kunutnya panjang, Allahumma dfa' al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara hawa wa ma Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka bencana musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang kapan ini sujudnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Lantamu tanapson Orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh. Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha usaha. Jangan pulang dari sini yang anak-anak muda langsung pakai motor nggak pakai rem lagi. Tangkap sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah nerobos? Lantamu tanapsun qabla antas takmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak polisi, saya juga hadir ceramah tadi. emang ente aja yang ngaji gitu.